Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pelajaran 6 yaitu kitab usul fikih dalam bentuk pantun atau puisi yang dikenal dengan Nadmul Waraqat yang dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Amriti rahmatullah alaih. Yang mana beliau menyusun pantun tersebut diambil dari kitab Al-Imam Abdul Ma'ali, Imamul Haramain, Al-Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf rahmatullah alaih. Kemudian karena beliau diminta agar mengumpulkan na barakallahu fikum faedah-faedah mengenai usul Nah, dalam bentuk pantun atau puisi, akhirnya beliau pun memenuhi permintaan tersebut. Yang sekarang kitab yang kita baca ini, Nadmul Warakat Nafi Usul Fiqhi yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan alhamdulillah kemarin ada yang ikhwah yang menunjukkan. Jadi sekarang ada lagi syarah Warakat sendiri, Warakat punya Al-Juwaini, syarahnya itu. Nah, barakallahu fikum diperjelas lagi dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam cetakan baru. Paham ya? Jadi setelah ini nanti kalau ada waktu membaca yang warokatnya. Ini kan pantun atau puisi warokatnya itu warokatnya dengan pantun itu loh. Nah, disarah oleh Ibnu Taimin, tapi warokat sendiri yang dikarang oleh Al-Imam Al-Juwaini, eh, Abdul Ma'ani, Imamul Haramain, nah itu juga apa? Ternyata sama Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin juga di ada penjelasan ringkas di situ. Nah, kitabnya enggak tebal cuma segini. <laughs> Allah tapi bagus sekali. Bagus sekali para kalafikun, bagus sekali. Itu mengenai usul fikih enam. Sebenarnya langsung kita mau naik yang berikutnya cuman setelah melihat kitab itu ternyata tertarik juga. Soalnya sama-sama warokatnya ya. Cuman kalau ini kan pantun. Kalau itu modelnya bukan pantun dari karangan aslinya Al-Imam Imamul Haromen tadi, uh, Abdul Ma'ali Al-Juwaini tadi, kemudian disyarah dijelaskan oleh Syekh Muhammad salih al Syekh Muhammad salih al Ta'imin Naam. Kita baca apa yang boleh sampaikan di sini. Kalau al-muallif rahmatullah alaih babun au babu usul fikhi. bab usul fikhi. Nanti beliau akan menjelaskan tujuan belajar ilmu usul itu apa, manfaatnya apa, faedahnya apa, apa mana usul, apa mana fikih. Kemudian kalau digabung usul fikih itu apa maknanya akan beliau sebutkan secara terperinci di dalam kitab ini insyaallah taala. Bab usul fikih, bab seputar usul fikih. Syara' al-mu'allif rahimahullah taala fil maqsud min al-mandumah faqal. Al-mu'allif mulai apa yang diinginkan atau tujuan daripada pantun puisi ini faqal. Ini maksudnya mu'allif siapa? Al-Imam Syihabuddin Al-Amriti. Al-Amriti, ainnya di fathah ya. Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaihi. Haka usul al labdan naqaba lil fanni min juz'aini qad tarakkaba. al awal al-usul tsumma tsani al fikhu wal juz'ani mufradani. Naam. Itu pantun puisinya beliau sebutkan dua baris tersebut. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qauluhu haka bi mana khut ambillah. Karena haka ini adalah apa? Huwa ismu fi'lin amrin. Ismu fi'li amrin, ya isim fi'il amr. Ini dibahas dalam ilmu nahwu juga. Karena nanti ada isim fi'il amr, isim fi'il mudhari, isim fi'il madhi. Paham ya? Maksudnya isim itu mengandung makna mudhari, mengandung makna madhi, mengandung makna amr tapi bukan fi'il amr, bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Isim fi'il namanya. Apa itu maksudnya ya? Nah, dan banyak sekali ya isim fi'il amr selain ini juga ada. Seperti apa? Sah. Apa artinya sah? Uskut. Ya akhi, sah. Artinya ya akhi uskut. Itu isim fi'il amr, bukan fi'il amr. Karena fi'il amr syaratnya dua. Harus menunjukkan tolak permintaan dan harus menerima apa? Ya mu'anats mukhatabah. Oleh karena ini di sini haka enggak boleh haki, enggak boleh. Haka itu aja. Karena isim fi'il amr. Kita lihat sini. Qalu haka bi makna khud. Nah, wa huwa ismu fi'il amr, ini isim fi'il amr. Wa qalu laqaban, yakni isman. Fal mu'allif rahimahullah taala yuridu an yu'arrifa usulal fiqhi bi'tibarihi laqaban li hadzal fan. Mu'alif di sini yaitu Al-Imam Amriti rahmatullah alaih ingin memberikan definisi atau pengertian mengenai usul fikih ini ditinjau dari sisi apa? Lakoban. Gelar lihat relevan untuk bidang studi ini. Jadi beliau akan mendefinisikan apa sih usul fikih itu? Itu kan studinya, bidang studinya kan itu. Nah, nama pelajaran usul fikih. Nah, beliau akan berikan definisi apa itu usul fikih itu. Usul itu apa? Fikih itu apa? Nah, kalau digabung usul fikih itu apa itu loh. Kan perlu diperhatikan itu. enam. Wa qabla an nu'arifa Nah, wa qabla an na'rifa usul al fikhi, labu da an na'rifa ma faidatu ta'allumina li usul fikhi. Penting juga nih. Bukan sia-sia istilahnya. Nah, apa artinya? Sebelum kita mengetahui usul fikih itu apa, maka harus kita mengetahui apa sih faedahnya kita ini mempelajari usul fikih. Ya enggak? Ada faedahnya kira-kira kita belajar usul fikih ini? Nah, aman itu. Itu pertanyaannya tuh nah ini faedah penting ini. Tujuan mempelajari ilmu usul fikih. Karena ilmu usul bukan ilmu royah ya, cuman wasilah ya. cuma tujuannya apa? Tujuannya an natamakkana min istinbatil ahkami min adillatiha ala wajhin salimin wa hadhi faidatun 'azimatun na'am. Faedahnya tujuannya mempelajari ilmu usul fikih adalah agar kita semakin mapan dan mampu. Natamakan itu mapan dan mampu itu ya agar kita semakin mapan dan mampu. Nah, barakallahu fikum untuk bisa mengeluarkan istinbat istikhraj, mengeluarkan ahkam hukum-hukum min adillatiha dari dalil-dalilnya. Nah, barakallahu fikum ala wajhin salim, sesuai dengan sisi yang selamat. Dalil yang mana? Yang masih global. Kalau dalil yang masih global seringnya seperti itu. Jumpai dalam Al-Qur'an misalkan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Misalkan ada pertanyaan, hukumnya apa sih beribadah kepada Allah taala itu? Hukumnya wajib. Dalilnya mana? Wa'budullaha. Nah, mana enggak ada lafaz al-ibadatu wajibun? Ibadah itu wajib. Tapi tahunya dari mana kalau antum katakan bahwasanya ibadah itu wajib? Nah, masuklah sekarang usul fikih digunakan di situ. Paham ya? Dalilnya mana? U'budullaha. Nah, u'budullah di sini atau wa'budullaha wa'budu di sini fil amr. Perintah Nah, di dalam kaidah usul apa? Al-asl fil amr ya dulu al wujub. Masuk situ. Hukum asal daripada nam sebuah perintah menunjukkan wajib, berarti ibadah itu wajib. Nah, penting enggak? Penting di situ. Paham ya? Coba kalau misalnya enggak tahu sama sekali. Mungkin ada syubhat mengatakan ibadah itu katanya wajib. Coba tarikan dalilnya dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah al-ibadatu ibadah wajibun lafaznya gitu. Lafaznya nas seperti itu ada nggak, kira-kira? Nggak ada ya lafaznya al-ibadatu wajibun seperti itu persis, ada nggak? Enggak ada. As-salatu wajibatun. Ha, al-ibadatu wajibatun enggak ada. Paham ya? Adanya secara global dengan definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih di antaranya. Paham ya? Adapun melalui usul ini tadi. Nah, kalau ibadah secara global kan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal minal aqwal wal a'mal adh dhahirah wal batinah itu menunjukkan bahwasanya apa semua perbuatan yang Allah telah cintai dan diridhoi maka itu adalah ibadah berupa ucapan perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Sekarang kembali kepada inti yang kita bahas ini barakallahu fikum. Tujuannya kita belajar ilmu usul adalah agar kita semakin mampu dan mapan mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang masih global. Hukum syirik apa hukum syirik? Haram. Wah, jangan bilang sembarangan haram mana dalilnya? Mana dalilnya haram? Orang sufi orang itu. Mana dalilnya haram? Itu wala tusyriku bi Mana? Kalian tuh paham nggak itu tulisannya wala tusyriku bi Jangan kalian berbuat syirik. nggak ada lafaz haramnya kata mereka. Paham ya? Allah musta'an. Kita katakan di situ ada pendalilan hukum asal daripada larangan adalah nahi. Namanya al asulfi fi nahi yadul tahrim itu. Paham ya? Nah, jadi menunjukkan bahasanya apa? Naam hukum asal daripada larangan adalah apa? Haram perbuatan tersebut sehingga berbuat syirik adalah haram. Nah, penjabarannya ke sana. Jadi fungsinya nah ilmu usul itu adalah agar kita semakin mampu dan mapan mengeluarkan hukum-hukum syar'i yang bersumber dalilnya yang masih yang bersumber dari dalilnya masih global. Paham ya? Namun di atas sisi yang selamat, enggak sembarangan itu. Nah, dan ini penting sekali ya barakallahu fikum karena banyak ya yang kita saksikan hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, hafal Sahihain. Ya cuman hafal kita aja. Dalam artian posisinya ketika disuruh berdalilkan enggak mampu dia. Ya karena dia belum pernah menyentuh ilmu usul atau belum pernah mendengar ilmu usul sehingga ketika ditanya dalilnya mana, mungkin dia mengatakan wallah alam. Padahal dia hafal itu. Padahal dia apa? Hafal. Cuman untuk mengeluarkan itu kan butuh pengalaman dan butuh juga apa? Proses serta butuh juga pelajaran. Bagaimana cara mengeluarkan dalilnya dari ya, mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Karena masuk juga dalam pembahasan nanti seperti hukum mestiwak. Hukumnya enggak sampai tingkatan wajib. Paham ya? Hukumnya adalah apa? Sunnah itu. Laula ana syukka ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak membebankan, memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk apa? Bersiwakan setiap kali sholat. Nah, itu ucapan laula ana syukka. Ini kalau seandainya enggak ada lafaz seperti itu, niscaya menunjukkan wajib. Sebutkan para ulama. Paham ya? Karena ada lafaz tersebut menunjukkan apa? Karena adanya masyakkah maka tingkatannya cuma sampai tingkatan sunnah. Na'am barakallahu fikum. Itu pentingnya ya kita lihat sini. Fa in qala qailun, sekarang kalau seandainya ada orang yang berkata, hal li hadzal fanni aslun fi ahdi sahabah ridwanullah alaihim ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim? Kalau ada orang yang berkata, apakah studi ini atau pelajaran ini ada asal usulnya di zaman para sahabat atau zaman tabi'in atau zaman atba'ut tabi'in? Ini pertanyaan juga nih kok kalian belajar usul itu ada salafnya enggak itu istilahnya itu. Ya enggak, ada salafnya enggak belajar usul itu. Nah, kalau enggak ada salafnya tinggal aja katanya, kata mereka ya. Kita lihat sini, kulna na'am. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Na'am, ada salafnya, ada asal-usulnya istilahnya." Lakinnahu laisa 'alal wajhi alladhi hadatsa akhiran. Cuman, nah barakallahu fikum, usul tersebut ada salafnya, ada asal-usulnya. Ada sumbernya, cuman tidak seperti sisi yang sekarang ada di akhir-akhir ini. Dulu masih belum disusun, masih belum di apa? Diletakkan dalam sebuah kitab bab-bab tersendiri, tapi ada gitu loh. Paham ya? Ada ya na barakallahu fikum hadis yang sudah kita lewati kemarin tuh. Nah, ketika ada orang yang na barakallahu fikum dia mengucapkan solawat. Eh, Allahumma shalli apa barakallahu fikum. Naam. Allahumma shalli ala wa ala wa ibadillah salihin apa awalnya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ibadillah salihin. Nah, di situ nanti ada mengandung unsur apa? Unsur umum dalam artian lafaz tersebut nah barakallahu fikum habibakumullah bukan selawat tapi salam ya. Seorang yang salat kemudian dia mengucapkan salam, nah barakallahu fikum, salamnya bagaimana? Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Nah, di situ secara tidak langsung nah penggunaan di situ sudah menggunakan lafaz umum, sedangkan lafaz umum khusus itu ilmu usul. Paham ya? Mana yang umumnya? Wa ala ibadillah salihin. Ibad jamak. Jamak ketika diidhofahkan maka menunjukkan umum. Itu kaidahnya nanti akan kita lewati nanti. Jadi assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Wa ala ibadillah salihin. Nah, barakallahu fikum dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Akhirnya Rasulullah mengatakan Naam barakallahu fikum. Amma idza idza idza qultum dzalik Naam fa innakum qad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama' wal ard katanya. Rasulullah. Adapun kalau seandainya kalian mengucapkan seperti itu, sungguh kalian telah mengucapkan salam untuk seluruh penduduk Nah barakallahu fikum langit dan bumi yang saleh, hamba Allah Taala yang saleh. Mencakup semuanya gitu loh. Nah, penggunaan seperti itu sudah ada sejak dahulu, cuman peletakan diletakkan dalam satu kitab itu belum ada. Awal mula yang meletakkan dan juga menyusun dalam sebuah kitab adalah Al-Imam ash syafii rahmatullah alaih. Al-Imam ash syafii Muhammad bin Idris ash syafii Abu Abdullah. Paham ya? Nah, dan kitab beliau ma'ruf, Ar-Risalah, kemudian juga Al-Um. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi semula dulu kalau susunan sebuah kitab belum ada. Nah, cuman asal usul daripada ilmu usul ada sejak zaman sahabat dan juga tabi'in atau tabi'in. Cuman susunan itu paham ya? disusun dalam sebuah kitab dibukukan itu baru awal mulanya yang meletakkan yang musnad adalah Al-Imam asy Itu yang dinukilkan kemarin sudah kita lewati. Naam. Kita lihat sini, ai annahu lam yusannaf itu bedanya. Akan tapi karena tidak disusun, tidak dikarang. Naam, walam yubawwab tidak dibikin bab-bab fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum, di zaman sahabah radhiyallahu anhum. Wa hakadha katsirun minal masail al-ilmiyah lam turattab dan demikian pula lah kebanyakan daripada permasalahan-permasalahan yang ilmiah yang berkaitan masalah ilmu lam turattab belum diurutkan, belum dirapikan, belum disusun. Walam tubawab dan belum dibikin bab-bab fi ahdi sahabah ridwanullah alaihim ajma'in di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Famathalan sebagai contoh ini la najidu fi ahli sahabah radhiyallahu anhum syurutus shalah wa syurutul wudu wa syurutul ghusl la najiduha mawjudatan. Perhatikan ini. Contohnya Nah, kita tidak akan menjumpai di zaman sahabat itu syarat-syarat salat apa saja. Syarat-syarat wudu apa saja. Syarat-syarat mandi, mandi junub misalkan apa saja, kita tidak akan menjumpainya di sana. Enggak pernah dengar juga kan? Enggak pernah dengar. Itu munculnya belakangan. Munculnya belakangan yang itu merupakan apa? disusun oleh para fuqaha, ahlul hadis dan misalnya agar mudah dipahami itu loh. Dulu enggak ada juga kalau Rasulullah itu mengatakan sebuah perintah, tapi enggak ada tanya, "Ya Rasulullah, perintahnya ini lil wujub atau lil mandub katanya, lil nadab. Perintahnya itu sunnah atau wajib? Enggak ada yang tanya begitu. Paham dengar enggak? Langsung dikerjakan sami'na wa ta'na. Begitu ada larangan, paham ya? Enggak ada tanya Rasulullah larangannya ini untuk pengharaman atau makruh, enggak ada tanyaan seperti itu. Paham ya? Nah, Rasulullah langsung begitu memerintahkan mereka langsung segera mengamalkannya. Sami'na wa ta'na. Munculnya makruh, pembagian makruh, kemudian juga haram, wajib, sunnah, mandub, mustahab, mubah itu semuanya munculnya belakangan. Disusun seperti itu agar mudah dipahami oleh manusia. Nah, kita lihat sini. Bukan maknanya para sahabat nggak paham ya. Mereka justru dipaham. oleh karena nggak butuh rincian seperti itu. Karena kita itu nanti apa tuh nggak paham, butuh rincian itu loh. Kalau mereka kan sudah paham nggak perlu rincian seperti itu. Paham tuh ya maksudnya ya. Nah, bukan kita nuduh berarti mereka nggak paham para sahabat kalau nggak ada rincian seperti itu. Justru karena waktu itu nggak ada rincian seperti itu, mereka justru lebih paham itu loh. Karena kita ini orang belakangan butuh rincian, ya karena kita pemahamannya nggak seperti mereka, nggak butuh rincian itu. loh. Nah, kita lihat sini. Lakinnal ulama rahimahumullah na'am ya azza wa jal wa tawfiqihi tatabba'u hadhil umura. Akan tetapi para ulama semoga Allah telah merahmati mereka dengan kemudahan yang Allah telah berikan kepada mereka dan juga taufiknya mereka mengecek dan meneliti perkara-perkara ini. Tatabba'u, mengecek dan meneliti. Jadi mereka mengecek dan meneliti perkara-perkara ini. Akhirnya apa? Wasannafu hadhi tasanifa kemudian mereka mengarang karangan-karangan ini min ajli an yasbula al-ilmu 'alan nas, ya kan? Dalam rangka agar ilmu itu mudah dipahami oleh manusia. Paham ya? Nah, sekarang tambah paham kan ini syarat salat seperti ini. Kalau syarat itu yang di luar salat, kalau rukun yang dalam salat itu tambah paham kan? Mungkin kalau dulu nah barakallahu fikum hafizakumullah enggak ada rincian seperti itu. Nah, dalam artian nah karena para sahabat ridwanullahi majma'in mereka sudah paham jadi nggak perlu rincian seperti itu. Bukan maknanya kita menuduh mereka nggak paham, justru karena mereka paham itu nggak perlu rincian itu loh. Tapi kalau kita ini kan bisa dikatakan orang-orang belakangan yang butuh dengan rincian untuk memahami. Kata beliau apa? Min ajli an yazhula al-ilmu 'alan nas. Dalam rangka agar ilmu itu mudah dipahami oleh manusia. Ini tujuannya. Fa usulul fikhi mawjudun asluha fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum. Maka usul fikih itu sudah ada asal usulnya di zaman Rasul di zaman para sahabat ridwanullah alim ajma'in wa mawjudun asluha fil al Karim dan bahkan dalam Al-Qur'anul Karim itu asal usulnya sudah ada itu loh. Cuman pengeluarannya itu kan muncul belakangan. Wah ini al-asl fil amr ya dulu al wujub, al-asl fil nahi ya dulu al tahrim. Ha idza ja'al 'am wa ja'al khas fa wajaba 'amal al khas. Ha idza labdu lafdu al mutlaq ha wa lafdu al muqayyad fa wajaba na'am barakallahu al mutlaq al muqayyad itu semua belakangan. Semuanya belakangan setelah disusun tadi itu. Nah, dalam al Al Karim sudah ada lafaz-lafaznya. Tinggal kita ini bagaimana untuk bisa mengeluarkan itu loh. Mengeluarkan hukum syar'i dari lafaz na'am dalil yang masih global. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. <clears throat> Wa mawjudun asluha aidan fi sunnah juga telah juga ada juga asal usulnya di dalam sunnah wa qad darabna lidzalika fi ma sabaqa amsalatan Dan sungguh kami telah memberikan contoh pada perkara tersebut pada perkara tersebut contoh-contoh yang sudah kita lewati. Tadi itu contohnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Naam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syahidnya ibadillahi salihin. Paham ya? Nah, keselamatan untuk kami. Nah, barakallahu fikum dan untuk hamba-hamba Allah taala yang soleh. Nah, ini umum. Hamba Allah taala yang soleh itu penduduk langit juga kena, penduduk bumi juga kena. Nah, cuman rinciannya ini menunjukkan umum itu kan enggak ada itu loh. Nah, itu munculnya belakang. Kita lihat sini. Lakin tadwinuha wa jam'uha wa hasruha akan tapi susunannya na'am barakallahu fikum dan pengumpulannya serta pembatasannya dibatasi ini ini ini hatta takuna fannan mustaqilan hingga menjadi bidang studi tersendiri usul fikih itu hadza hadatsa akhiran ini muncul belakangan muncul belakangan waqad qila dan ada yang mengatakan dan ini yang dikuatkan beliau di sini ya inna awwala man sannafa fihi wal imam syafi'i bahwasanya awal mula yang mengarang dan juga membukukan kita masalah usul fikih ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimatullah alaih. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah rinciannya sama huwa usul fikihnya sekarang apa itu usul fikih? Nah, karena usul fikih tersebut tersusun dari dua kata, usul eh, dan juga fik usulun dan fikhun. Nah, itu kalau dipisahkan ya. Oleh karena itu beliau nanti minta dalam artian beliau mengatakan kamu mau yang mana gitu loh. Kalau mau usul fikih itu nanti juga didefinisikan. Kalau mau yang usul itu sendiri apa, fikih itu apa juga akan didefinisikan. Nah, jadi dua-duanya penting ya biar kita mengetahui asal usulnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perlu diperhatikan di sini kata beliau, "Fama huwa usul fikih?" Kemudian apa itu usul fikih? Yaqul muallif rahimatullah alaih, al-muallif di sini adalah al-Imam Al-Amriti. Naam, min juz'aini qad jadi usul fikih itu dari dua enam kalimat atau dua kata yang telah tersusun, usul dan fik. Usulun dan apa? Fikhun. Nah. Usul fikih tarakkaba min zain. Usul fikih tersusun dari dua kata atau dua bagian. Huma usulun wa fikhun. Oh ya, dua bagian tersebut adalah usul dan fikhun. Ada apa? Dan fikih tersebut. Ai mudafun wa mudafun ilaih. Usulnya itu dimudafkan, fikihnya mudaf ilaih Al-awal al-usul, summa al-fiqhu. Nah, ini nanti baru definisikan satu-satu apa itu usul, apa itu fiqh. Paham ya? Karena nanti usul itu adalah apa? Ma alaihi ghairuh, itu yang disebutkan para ulama. Ada sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya, itu namanya usul, pondasi istilahnya. Orang kan bangun rumah ada pondasinya. Bangun masjid ada pondasinya. Pondasi itu yang di atas atau yang di bawah? Di bawah nanti dibangun di atas pondasi itu yang lainnya, bercabang-cabang itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum itu namanya usul jamak dari aslun. Paham ya? Nah, kemudian kalau fikun, nah fikun secara bahasa adalah faham. Adalah pemahaman. Paham ya? Jadi fikih itu secara bahasa adalah faham. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ya la yafhamuna biha. Paham ya? Nah, wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli ay yafhamu qawli. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contoh lain adalah hadisnya Nah, barakallahu fikum Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yufahimu fid din. Yufahimu fid din. Naam yufahimu fid din. Nah, barakallahu fikum itu. Maksudnya itu. Kita lihat sini, wa qalu wal juz'ani mufradan dan dua bagian tersebut mufradan, maksudnya mufradannya sama-sama terpisahkan nanti memiliki dua kosakata gitu yakni idza aradna an nu'arifa al juz'aini ala sabil ifrad apabila kami atau kita hendak memberikan definisi dua bagian tersebut ala stabil ifrat dengan sendiri-sendiri, paham ya? Dua bagian itu kalau kita inginkan didefinisikan dengan sendiri-sendiri, yakni anu arifa usul wahdaha wal fiqh wahdaha arafna kata beliau. Maksudnya itu kalau kita ingin nah mendefinisikan masing-masing satu-satu, nah, usul itu sendiri, fikih itu sendiri, kita pun akan berikan definisi itu loh. Kata beliau, kita pun akan berikan definisi. Wa idza aradna an nu'arrifahu bi'tibarihi laqaban li hadzal fan aidan arafna. Dan jika kita ingin memberikan definisi ditinjau dari apa? gelar atau laqab terhadap studi atau pelajaran ini, usul fikih ini, kita pun akan memberikan definisi. Paham ya? Habib tibarihi laqaban li hadzal fan. Maka definisinya ditinjau, dilihat dari sudut pandang gelar terhadap studi atau pelajaran ini huwa ilmun bi usulin yaitu mengilmui tentang dasar-dasar pokok perkara-perkara pokok perkara yang penting perkara inti naam yatamakkanu al-insanu biha min istikhra min istikhraji al-ahkam syar'iyyah min adillatiha ala wajhin salim ini tujuannya ini ilmu fikih itu ilmu fikih ilmu usul fikih itu adalah ilmu apa ilmu yang membahas masalah dasar-dasar pokok Nah, barakallahu fikum yang membuat manusia itu mapan dan mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya berdasarkan sisi yang selamat. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum dalam artian dalil global kita lihat dalilnya menunjukkan umum atau khusus. Paham ya? Kemudian dalilnya ini memiliki mafhum mukhalafah atau enggak? Kemudian nah barakallahu fikum dipahami secara sebaliknya atau tidak? Nah, seperti misalkan wala taqrabuz zina Jangan kalian mendekati perzinaan. Ini larangan. al asr bin nahiyah dulu ala tahriman itu. Larangan nih, tapi maknanya apakah larangan itu untuk berzina saja? Jangan kalian mendekati perzinaan. Ini larangannya untuk mendekati saja. Kalau berzina sekalian tidak masalah. Kata mereka, benar enggak itu? Nah, terus bagaimana yang benar ini? Larangannya kan ber, mendekati perzinaan. Walala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Mereka mengatakan ini larangannya mendekati. Kalau berzinah sekalian berarti nggak dilarang. Atau pakai kaidah yang lain? Kaidahnya yang perkara yang mendekatkan aja nggak boleh lagi zina. Itu maknanya ya. Kalau kaidahnya perkara yang ringan aja dilarang, apalagi yang lebih berat daripada itu lebih dilarang lagi. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Mendekati perzinahan aja dilarang, apalagi kalau berzina sekalian justru tambah dilarang. Paham ya? Bukan dipahami seperti mereka tadi itu. Ini kan pahaman yang dipahami kan larangannya, larangan mendekati perzinahan. Kalau zina sekarang enggak masalah, keliru. Apa itu ya? Kemudian juga ada yang namanya Nah, barakallahu fikum dalil yang dia tidak punya mafhum mukhalafahnya. Tidak memiliki mafhum mukhalafahnya. Nah, barakallahu fikum. Wa may yad'u min dunillahi <clears throat> ilahan akhar la burhana lahu bih itu. Nah, dan barang siapa yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan ilah yang lain yang dia tidak memiliki burhan dengannya ya kan nah ini berarti maknanya berarti kalau punya burhan boleh kalau punya bukti boleh nah itu berarti situ apa tidak ada mafhum mukhalafahnya yang ada apa itu sekedar sifatun kasyifah sifat yang menjelaskan benar-benar mereka enggak memiliki burhan paham ya sifat yang membongkar menjelaskan benar-benar mereka enggak punya bukti gitu loh nah kemudian ada mafhum mukhalaf itu ada juga ada ayat atau dalil yang memiliki mafhum mukhalafah contohnya apa mafhum mukhalafah sebaliknya. Contohnya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya apa? Tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Mafhumnya sebaliknya, barang siapa yang menyelisih dan menentang daripada petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sungguh dia akan sesat dan sengsara. Itu namanya mafhum mukhalafah. Mafhum sesuatu yang dipahami sebaliknya gitu loh. Nah, itu perlu dipelajari dalam dalam ilmu usul fikih ini barakallahu fikum. Nah, dikit lagi. Jadi ilmu usul fikih ini barakallahu fikum kata beliau, kalau didefinisikan ditinjau dari pelajaran ilmu usul fikih ini, dia itulah ilmu biusulin, yaitu ilmu nah mengilmui tentang dasar-dasar pokok atau perkara-perkara pokok yatamakkanu al-insanu biha yang mana manusia itu akan semakin mapan dan mampu dengan dasar-dasar tersebut min istikhrajil ahkam, mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'iyyah, hukum yang syar'i min adillatiha ala wajhin salim, dari dalilnya secara dalam darah kalau fikum di atas sisi yang selamat. Jadi mengeluarkannya enggak sembarangan. Amma idza aradna an nu'arrifa usula wahdaha wa fik wahdaha, fa yaqul rahimahullah, adapun jika kita ingin mendefinisikan apa itu usul dengan sendirinya, dan apa itu fikih dengan sendirinya? Maka mu'alif mengatakan, "Fal aslu ma'alaihi ghairuhu buni, wal far'u ma'ala siwahi yanbani." Ini mengenai usul itu apa? Nah, kemudian fikih itu apa? Kita lihat dulu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Al aslu ma yubna alaihi ghairuhu." Asal itu ada pada asalnya adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Pondasi lah intinya itu. Nah, sesuatu yang inti yang pondasi. Fama bunya alaihi ghairuhu fa huwa aslun. Maka apa-apa yang dibangun di atasnya yang lainnya, maksudnya yang, yang lainnya itu dibangun di atasnya, paham ya? Maka itu aslun karena dibangun di atas aslun apa? Farak namanya. Cabang. Wal far'u ma bunya ala ghairihi. Naam, ini bedanya. Kalau aslun itu adalah apa? Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Paham ya? Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu namanya asal. Tapi kalau farah adalah mabuni ala ghairih, sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya. Kalau sabang, sabang adalah sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya. Maksudnya yang dibangun di atas asal tersebut. Paham ya? Dari asal yang satu memiliki beberapa cabang itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Wa al muallif al-far'a istidradan. Mu'allif mendefinisikan masalah far' ini dalam bentuk istidrad. dan itu keluar dari pembahasan namun ada keterkaitan. Paham ya? namanya istidrad istidro dan itu maksudnya keluar dari pembahasan tapi ada keterkaitan. Nah, wa illa falaisahuna dan jika tidak demikian pada asalnya pembahasannya bukan di sini. Lakin lama arrafal asla arrafal far'a. Namun ketika beliau mendefinisikan asal, beliau juga mendefinisikan far' cabang. Idan jika demikian al aslu kullu yubna alaihi ghairuh. Jika demikian berarti asal itu maknanya adalah setiap sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Fal kitab was sunnah aslun, ya enggak? Alkitab was sunnah aslun. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu. Kenapa? Wa nah, nanti kan beliau sebutkan, wa li hadza tajiduna fil kutubi al mutawwalah kal mughni. Oleh karena ini, kalian akan menjumpai kitab-kitab yang sangat tebal dan panjang lebar seperti mughni. Mughni sini bukan mughni labib ya. Kalau mughni labib punyanya Ibnu Syam rahmatullah alaihi masalah nahwu. Tapi mughni sini adalah kitab fikih yang dikarang oleh Al Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaihi. Apa itu ya? Nah, yaqulun mereka mengatakan wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala ya kan? Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala dan asal usulnya berkaitan masalah perkara tersebut adalah firman Allah taala wal aslu fi dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam dan asal usulnya istilah dalil intinya ini nah pada perkara tersebut adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasammal kitab was sunnah aslan nah maka nam dia menamakan Alkitab as sunnah itu aslan, sebagai asal, sumber, inti. Paham dia? Naam. Li'annahu yubna 'alaihima khairuhuma. Karena dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang selain keduanya. Paham ya? Karena dibangun di atas Al-Qur'an dan as Sunnah hukuman itu. Naam, ini hukumnya apa? Mencocoki Al-Qur'an atau enggak? Mencocoki As-Sunnah atau enggak? Barulah muncul hukum. Seperti itu. Nah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Fa asaful jidari masalan, maka pondasi tembok misalkan atau nah sesuatu yang kuat pada tembok misalkan sebagai contoh aslun itu adalah lian li'annahu yubna alaihi ghairuh dikarenakan apa nam asas tersebut pondasi tersebut dibangun di atasnya yang lainnya benar nggak ini benar nah tembok itu kan dibangun di atas apa pondasi nah Enam. Kemudian wajad'i asyajarah aslun dan juga Nah, batang pohon itu bisa dikatakan asal juga. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian karena apa? Karena nanti dari batang itu akan bercabang di atasnya. Nah, Allah Ta'ala asluha sabitun wa faruha fis sama. Nah, pokoknya atau dasarnya tetap kokoh di dalam bumi, kemudian faruha cabangnya menjulang ke langit. Ini mengenai pohon itu ya, mengenai pohon. Dalam artian kembali ke mana asal itu apa sih itu asal? Asal ada sesuatu yang kuat di pondasi. Naam. Wa syahadatu idza hakama bihal qadhi aslun dan persaksian apabila seorang kodi seorang hakim menghukumi dengannya juga dikatakan asl. Itu juga dikatakan asl. Kenapa? Karena seorang kodi itu kan perkara berdasarkan syahidnya ada enggak itu, paham ya? Persaksiannya ada enggak? Nah, kalau persaksiannya ada barulah dibangun sebuah apa? Hukum. Karena hukum enggak sembarangan ya. Karena kaidahnya apa kemarin? Al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berputar sesuai dengan apa? Sebabnya ada enggak? Paham ya? Nah, dilihat dari sebabnya itu. Adaman wa wujudan. Baik nam ada atau tidak adanya. Jadi kalau enggak ada sebabnya enggak ada hukum. Kalau ada sebabnya baru muncul hukum itu maksudnya. Kamu tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kaidah yang kedua, nah barakallahu fikum, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu adalah merupakan cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Karena orang itu tidak akan bisa menghukumi kecuali punya gambaran. Paham ya? Nah, seorang dia diam saja. Karena nggak ada gambaran. Namun kalau digambarkan oleh orang yang mengadukan tadi, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ini saksinya, nah barulah terbangun apa? Hukum. maksudnya ya? Itu kaidah penting itu ya. Al-hukmu 'ala syai' far'un an Menghukumi sesuatu itu merupakan cabang daripada apa? Gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Misalkan antum ditanya, bagaimana keadaan si fulan itu hizbi atau muktadi? Kita nggak tahu siapa si fulan. Bisa nggak menghukumi? Nggak bisa menghukumi. Tapi kalau dikabarkan si fulan itu, anak nggak kenal si fulan. Iya, tapi sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, si fulan itu memiliki sifat-sifat hizbiin misalkan. Barulah kita katakan hadza rajulun ghairu mustaqim. Laki-laki tersebut adalah orang yang tidak lurus manhajnya misalkan. Karena ada sifat-sifatnya. Tapi kalau mutlak si fulan keadaan bagaimana? Kita nggak tahu sama sekali. Wallahualam alam selamat. Karena menghukumi sesuatu itu adalah cabang gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Enggak sembarangan, paham ya? Nah, kemudian kaidah yang kedua tadi apa? Nah, barakallahu fikum al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan senantiasa berputar dengan apa? Dengan sebabnya. Ada hukumnya ataukah tidak ada hukumnya? Apa ya maksudnya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Sebabnya ada enggak kalau muncul hukum itu loh. Kalau sebabnya enggak ada enggak ada hukumnya. Kalau sebabnya ada baru muncul hukum. Paham? <laughs> Nah. Itu kata-kata sering kita dengarkan ya. Allah musta'an. Li'anal qadhiya bana hukmahu 'alaiha karena seorang qadhi itu dia membangun hukumnya di atas persaksian tersebut. Wa halum majarra yang seperti ini kiaskanlah. kullu ma yubna 'alaihi ghairuhu fa aslun. Maka setiap yang dibangun di atasnya yang lainnya maka itu adalah asal. Itu adalah asal. Jadi asal itu bisa dikatakan pondasi atau sumber atau inti tergantung setiap dan ucapan yang ada pada kalimat tersebut. Nah, Adapun mengenai pembagian yang kedua mengenai fikih insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang selanjutnya باذنillah subhanahu wa taala.